Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir lei canggihna. Alhamdulillah kurang sedaya Ayana tiasa kempel sasarakan sarang Ustadz Gaul. Gawena ulin. Ustadz Gaple Gaul tapi soleh. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pesantren Mitra Roda 2 kagunturan madu karagerakan menyambuti aslina euy eh, ieu iya, mah aslina bukan nama bani diriungkeun jadi uh, eh, pertama saya menghaturkan akhlak wassalam pemahaman selamat datang Kang Ustadz uh, Evi Effendi tapi untuk dilanjut jadi Ustadz E. Oh, dengan punten aneh tau kayak kupluk nah, enggak paling dihadiahkan ya Masya iya, Allah jadi kurang pengen hari berhadapan yang Ustaz gaul model kieu itu kudu memanapan kieu asli tak ieu iya, iya, eh, mah bener asli lah ieu mah tadina sambut sambutan sih eh nanaonan sih Tadi nama ngan teu sih Ustaz Eti Effendi, perkenalkan, ini Ki Haji Agus Malik, e, wajahnya seperti Primus, pria misalnya Kecil badannya, beliau pimpinan umum pesantren ini, dan pesantren ini berdiri tahun 1976 oleh ayahanda almarhum Ki Haji Umar Nawawi, dan amah almarhumah Hazah yang Mudrika beliau sudah meninggal mudah-mudahan beliau ditempatkan di pintu surga Allah Alhamdulillah santri di sini ini semuanya ada 3.500 orang kece-kece cantik-cantik kan melita warjen ke Ustaz Kaul mual soalnya hiji ogenan di Bandung sih iya nya pokoknya Salajengna di sini alhamdulillah adik-adik eh, pengurus para santri cuman belum pada kumpul semuanya, tapi antusiasme masyarakat alhamdulillah cuman waktu nu ngadadakannya gitu teh geuning asli mah ieu iya ngadadak ieu iya, sumpah mana wani jadi unggah dia. Alhamdulillah kan Ustaz dari FNI kan Ustaz Evi santri teh kumpul di mana-mana ieu iya teh. Jadi mun batur nyebutkeun bineka tunggal ika aslina ieu mah bineka tunggal ika dahareun ge bala-bala di dieu Kan bineka tunggal ika eta mah. Tuluy lamun ngobrolkeun tentang pakaian jadi mah loba nu make batik tuh di tukang mogenan. Aslina ieu mah. Sarang Alhamdulillah Kang Evi FNI pada terus dibaptis janten santri gaul Miftahul Huda 2 Tarasi. Tarasi. lamun eh, <laughs> ke santri eh, follower jadi rada nambah gawe jeung Ustaz Gaul kan. Eh. Amin aslina iya mah bener canggih motivasi santri ia salah satu manusia untuk dikutuk Allah jadi ustaz dikutuk Allah jadi ustaz jadi lu dibutuh kalau jadi utama jadi hebat gaul tapi oke okay. kamu santrinya mepepet di asli Garut bukan rumah dodol tinggal di mana kali ya. nangis di dodolnya nyari jika rumah rumah tinggal tentunya tapi lagi itu jika domba kayak tina naon sih tapi naon enggak karena datang salam miftahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukti anak ngahiji mau apa hili bisa mau jadi dua anak yang jadi ulama rek nukeran kuplu koko peak Mungkin aja, mungkin wajahnya kopi hari keren, desa beli dengan hiji-hijina. أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس السلام وأطعموا الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام Juara sekali, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Dulu aku pengen punya pesantren sebesar pesantren kita di sini, tapi nggak harus lah. Bahagia itu sederhana. Cukup Aang aja yang punya pesantren. Aku mah ketemu kalian aja bahagia. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati Ustaz Devi buat kalian. kata-kata yang bikin baper. I love you so much. Anak ibu supermi. <laughs> Nah, kan ya, air hirup teh ulah bagaya, Kan beda gaya, yang penting gaya-gaya semua. Setuju? Kita beda, yang penting mau kerjasama. Saya disebut Ustaz Kupluk, baik asal ulah Ustadz Koploknya. Nah, ceramah mah gayana kieu iya. menyokot penerang bayut gapleng iya ayo nama sugane jadi ulama amin juara saya tidak pernah bermimpi datang ke Ciamis bertemu kalian selama kajian merinding saya nggak pernah kajian dihadiri para malaikat tapi hari ini saja hadiri para malaikat tak bersayang ganti ya ganti namanya jangan sekarang kan ganti namanya jadi malah malah malapetaka kemarin malaikat DM. Am suruh cerita, Ustaz kenapa bisa jadi Ustaz? Demi Allah wani diri ungkeun. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Ceritanya aku punya sejarah aku lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu beliau tukang bobok, tukang tarok, tukang maukan kue dorok dorok dok. Bukan dari anderok. Nah bernasib bobrok. Tapi Allah tidak pernah melihat masa lalu yang Allah lihat pertobatan. Khalid bin Walid dulu peminum homat seperti saya dulu kia gawe teh. Enak mah hijrah alhamdulillah jadi kia. Masa karat lain bugalon. ini kan buat rekaman lain aku cikohoa ya nama. Dirmantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Alhamdulillah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu lihat akhwat yang memikat rasanya takut pengen ke minimal belikan mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai akad. Tapi maaf, maaf, sorry to say my girl. Hari ini aku yang sudah syariat, tidak konvensional lagi. Siapapun akhwat yang memikat asal jangan lebih dari empat, aku beri dia coklat. Tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. kamu nggak ijal kalau nanti ketemu Mbak Aja ikhlas. masa aku ketemu kamu nggak ijal kalau benda ada kotak berapa sudut segitiga berapa sudut ada garis berarti ada awal ada akhir aku nggak mau jadi benda yang tiga tadi kotak segitiga dan garis aku maunya jadi lingkaran biar nggak ada putusnya sama kalian putus. La yadkhulul jannata qatihun, yakni ikuti arahin tidak akan masuk surga mencapai bahagia yang diharapkannya. Kalau memutuskan silaturahmi, putus tari kolor wae kalau Kamu putus silaturahmi. Rek itu wae. Karena naon sih nan Kita nyaho tong nyahoanan, tong nyaraan tapi ulah nyerakeun. Jelema teh ngomong bari bager aya jelema tarang ngomong tapi sekali ini minyak duit saya punya masa lalu dulu saya DKM diskotik karaoke masas ya pijat ya gawe mabok jeng mabok balik subuh datang penting pemajikan gelis secara kacabak timah kedok tara kalisian mobil alus tara kapapai balik ke mana gawe jam 2 gaji 15 juta stres duit loba pama butuh umur eh hirup tuh gede hulur sing datang helm jangan sombong lah perasaan gak enak tunggunya datang kasih mama tapi kunaon nanti banget meni susu gitu Tapi jod rarai stres mah kita gawe tapi hati terperang tenang ya iyalah cek si mama tak kan, tenang mama ada tenang malai duit money is not everything but money everything is nothing uang bukan segalanya tapi biar oke okay sih terbuka duit Vokalis Linking Park bunuh diri kemarin di apartemen di Bandung ayah bunuh diri duaan adi lanjut berjamaah bagi salat berjamaah ieu pae ya, berjamaah menang santri nu aya di dieu lamun beunghar engke tong meuli imah di apartemen naha maha dua we tukang we tukang cuanti mun mun lip ruksak sampai lempang teu wau jeung tatangga sanajan aya kolam renang di jelema masyarakat kecukupan aya wajahna kolam beton itu bitu bener si mama teh lamun ukur benghati makmum sia Fir'aun nya beungar tapi apa Fir'aun maotna apa mah na warung teu nginum cai laut diuyuk sangka goyobot jadi benghar mung sia mama boga anak tiga kitu ukur benghar salaba korun syadad hamam ge barengan mama hayangnya epi soleh nama betul soleh Tinggalin di surat al anbiya 21 105 ayat nah bumi ini akan diwariskan pada orang soleh karena orang soleh pasti pintar tapi orang pintar minum tolak angin Menukur pintar mah di penjara nah, di Bandung ya aslina sok dilonggokan kurang urut gubernur urut wali kota urut menteri panahaya di dia salah rumus tadi rumus mana apa Mim kali dulu sama dengan mim niat jahat cara ngajabat dan suka kaya suka miskin oh korupsi. Paling ngancep si mama ulah ukur pinter tapi kudu soleh. Eh di unik budak teh. Makai rumusna plus kali min budak pang jumru nubukna rancung jaket paku payung celana bertek. Tanding bolongnya atau bir. Ya, kumah min kali plus plus kali min niatnya harus bener caranya salah kene diajak sholat ke masjid lain atau dibawa parkir di masjid teh anjing masjid ya. Saya nah, itu masjid Allah itu syukur ya mah al anjing. Anon ah dibawa ke masjid kan. Kan dakwah saya mau on street budak jalanan jadi pengajian, meta cina murata, nubar gekil, cina tartil, nu preman jadi beriman. Setuju? Allah itu menyayangi bukan menyayangi Setuju? Allah itu juga AA mengajar bukan menghajar. Setuju? Kenapa saya datang ke sini malu sama orang Ciamis? Orang mah dakwahna kuhulu jeung kuhuntu orang Ciamis mah kusuku. Allah apa Urang mah era orang Ciamis mah urang mah dakwahna kusirah jeung kuleta, orang Ciamis mah kulengka, pae aing. Padahal tiduran ku mah melendoy ah. Ya ini antrong bari leumpang. Ayo jelas bibit ya. dakwah itu mengilhami bukan menghakimi setuju karena setiap orang suci punya masa lalu orang berdosa seperti kita punya masa depan bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita kau pengen tulis dari status my hijrah my adventure out of the Jonah moving on don't go on ketika ku mama kerorok minca kuntum rokok diletakkan mama tadi tingali ayat dikotokan ngeri hati si anak mincak sana kebayang ngeri hati mamang kemun di ayat mana mincak sana neraka bung siap curi kurang ting soleh nyajaknya orang soleh mah soleh mah cocok lengan gantingan jadi soleh nggak saya ngaran mah FPFN FPFN itu singkatan emang pinter emang penting diingat Saya gak ganteng, cuma jadwal dan ngangenin itu aja. Kak nggak begitu hit, cuman orang hit mana yang tidak kenal dia itu. Miskin tapi sombong. Ya, kalau kayak ralem lain. Kalau kamu sombong banget, kalau miskin sombong, minder minder lah. Tak sok rujit tak butuh orang ceramah ngondang sebelah dari Ustaz Epi saja memang orang PL. Ini dangdut itu kerja. jam, setengah ribu yang orang mah, amplop amplop balas ke sini. akhirnya jumlahnya menawa jumlahnya terang emang gua cowok mengapa jadi hijrah lelah Kenapa lelah? Karena tidak lelah bekerjanya bukan karena Allah tapi karena oleh-oleh karena yang karena oleh-oleh. Barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayaninya. Mun keur macul manggil dulu cokotong. Apa efek samping motif multiplier efek impact. Mun dia karena alos yang ngajincan bala-bala sapiri kopi sagelas beri jero sada Terus ketemu karena aloma menang oleh barang siapa si Agim. Kalau tujuannya di saya dunia melayani asli nata. Kermacil manggil mangi belu. Dia nu jomblo ngaji mangi jodoh sepotong. Tanya lah bobo betul main Emang mau nalaki pakai jilbab siapa? Ya? Tanya heula bogo tetap api sing pemajikan batu Om tergesa-gesa al ajal tuh menaseito Matak saya datang kasih mama capek happy Yang nges mau happy doakan sih jadi ustaz Nama tuh nggak doakan happy jadi presiden Begung saya jadi presiden Nges jadi ustaz nih Aang jadi ustaz mah Pendekar Pendek dan kekar Wah, jadi tapi kalau menek omat oh, sing sopan ulah nyebut menek omongkan jangkung yang terhambat. Ulah yang pegek kami sebut pegek hati, nanti teh diri dirina pegek. Nya mancung yang tertunak. Ulah gitu. yang hidung, kami sebut hidung, putih tua gitu. Atau udah sih. Tong sok hina. Selama ini ajaran ngahina babi ge bungeun dirina jadi babi sok tanya ka babi. Kunaon babi gelombang ngungkuk era di bapana babi. Terus dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Matak haram, tapi ayah lebih haram di batan babi non babi hamil karena mengandung babi. Kata kurang ke babi, tara nyebut babi. Kemana sapi penek? Ternyata datang masih mama curhat mah bener kewanya segera ibadah. Innalladzina yatsluna kitab Allah Gara baca kitab Allah Wa aqamu musola tepat waktu berjemaah di masjid Wa mim wa anfaqu mimma rajaknahum sirra wa alaniyah Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur surat 5 208 tindak lanjut tindak 2 hiji 105 al-anbiya jadi pegawaian saya akhirnya tiap hari baca Quran sholat berjamaah tulis sedekah apapun yang saya punya duit bisa terima kasih sudah diterima dikasih kasih Entah tuh beak beak tinggal menurut kumis beak silat beak kumis oh pabrik kumis maya pabrik silat Entah jelma ahli sedekah mah mau sangsara stres saya duit loba butuh? Oh, tiap ganti ceramah tiap ganti baju sekali picture sekali picture harus kena sesuai pakai dulu Derek nanti mana nangis iya, tarasi jadi mau kudu Kudu hayang manian kudu loba ngaya harta rasi mah borangan mun hayang manian kudu loba ngada harta rasi jadi tarasieun madar jengol jengol ngada harta rasi tara iya ini mah hayang manian kudu loba ngada harta rasi Allah murah eh kedua nih kan bener datang kasih mama Mantus, ya pengen ke mama rek Tapi kan cikal licik nakal maneng mah pangerina dijurungkeun lagi ku mamah teh jadi nyeri loncing si ama iya kan? si bapak nabi kan ketika hubungan dipencet ku mamah spray di kabeh bakat ku nyeri ngajeunkeun maneh mah leuwih tinging belas. antara hidup dan mati ngajurukeun maneh mah mamah teh ridho sia leuwih nyeri tinggal jurukeun mun maneh lahir jadi koruptor, jadi bangsa tubuh sih mana? Nah, orang si mama gitu mah. Mama menangis ketika melahirkan antara hidup dan mati. Mama melahirkan ketika kita bayi lalu belajar jalan kaki menginjak api. Mama menangis ketika kita sakit. Mama menangis ketika kita sekolah sin kebiayaan sin dekat kuliah sin sin lulus kuliah sin menang gawe kuliah seberapa lu cerita lagi gitu? kuliah sin menang jodoh sin menang gawe hajat nganyuk ngahutang tenda jupa-jupa jeung segala rupa Entak sukses mah aya di ridollah fil ridollah di deui tok santri bikin kudu dilatih mas santri mah penting ngabdi ka kolot doraka kadua sanes ka Allah doraka ka kolot ek eh, jihad di halangan ya kolot keneh rahasia apa epi sederhana hei manusia hormati ibu kamakola roma irama pindah dulu kalian hormati ibumu ummuka ummuka ummuka sudah kali tahun ustaz antina tilu kali buka budak tilu buka ini dulu meja nangtungnya sukuna opat daripada hiji pasaran mending opat aku atau bebe jaria kayak ngebahas itu berduaan ampun umi ampun memang ada leununan hei manusia hormati ibumu kenapa harus menghormati ibu darah dagingmu dari air susunya kata si mama ke parawan kakel bobaturan cakuk ya, ya siap pelecehan akhirnya sebuah nyusu dinugus marah dadal malah sangka pemain ngilu nyusu demi saha demi anak budak biaya biayaan u urusan de didikan a arah kena nepi kan sekolah ke kak kawin kena dinantu mimpi namun tugas hati-hati kak kakolot menurut sukses siapa yang menghebatkan kita sehingga kita seperti hebat dan yang hebat kapan terakhir sungkem kamu? Oh, eh, I mean, sekali double bed tapi. Oh. Mun mandar stay dua Desember kabeh status sosial media na ngomong I love you mom. Mom, you are my everything. Cucu mama pret ah. Mah kau segalanya aku, si mama langsung komen punya segalanya aku mama. Besok mama pokoknya mama hampir ke manu kumama, mama, kumama. Nyalah mama mama segalanya. di bisyuftil walidain. Yanti mau sukses sabunda kumaha dora kakak ibu. Ta'nishkur li walidaika. Sok diajar mah ikhtiar. Ikhtiar perbuatan rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Kita sukses karena doa orang tua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati ibu mengamuk ke budak tong saujrat monyet saya langsung budak monyet sia siapa dia bapak siapa? berarti ibu kawin yang monyet dan kutukannya jadi kenyataan bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibumu hati-hati rasanya enak Surga itu di bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. kali ngadatangan pantau surga ngarana suku ibu. Air kaki ibu adalah herbal untuk segala penyakit. Air mata ibu yang menetes ke ubun-ubun anak adalah sampo termahal di dunia versi on the spot. Yang tidak dijual di toko obat dan rumah sakit menyelesaikan semua masalah. Maka umuka umuka umuka ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk kita anak-anak yang tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman tidak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang tidak pernah mengenal ngantuk yang penting anaknya nyenyak ringgit jige ku si mama mah di udang dari ngomong kieu si arek mainan anak ayah. yang dinosaurus Balkang budak sih dicocorengi tutupan ku kelambu kalau mau soe nanti ku tutup saji. Sarua yang paling selalu emas. Siapa orang kata itu percuma pinter gepil awet itu. Jadi pesan tipe ini mah hiji be. Tom Dora kakak Indung nanti kalau pulang minta maaf bisa jadi telepon terakhir yang kita dengar dari suara ibu kita itu adalah suara terakhir yang kita dengar jadi wajah ketika bertemu ibu itu wajah yang terakhir kita lihat yang biasa senyum simpul sekarang pucat pasti tak menyambut kita lagi wajahnya berbisu, bisu toprek naon gitu pikiku pun melayang kata mereka diriku selalu ditimbang. saya di Frankfurt SD tapi nyanyi sih ya ada seorang mana goreng kasih ibu kepada kita tak teringat sebanyak masa hanya memberi tak kembali bagai sang surya menyinari dunia tetap dalam Bagai matahari menyinari bumi tak pernah berhenti. Kadang bumi menjadi gelap bukan tidak ada cahaya matahari, tapi kadang bumi yang membelakangi matahari ketika itu bumi menjadi gelap. Bukan tidak ada Al-Quran memberikan hidayah, tapi kita jarang baca Quran sehingga hati kita menjadi gelap. Bukan kebahagiaan yang tidak datang, kita sering melupakan ibu sehingga kebahagiaan tidak berpihak pada kita. firli walidaya, warhamuma, kama bayani, sogiro. Kapan terakhir melihat wajah ibu dengan seksama? bukan apa kenyit dahi dan keriput keningnya? bukan mengkhawatirkan kita takut tidak bahagia anak-anaknya. Bila aku nyuci demi kalian sekolah di sini, menahan lapar puasa, yang penting anak yang bahagia, kok corona coplok, dan lepas, wani jeng anak, yang penting anaknya bahagia. Kapan terakhir menyebut nama kedua orang kita dalam sujud kita? Belum bicara ayah ayam aku lagu ebit gitu ya di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa keriput tulang pipi urut naon tah jadi ngelugen si bapak teh pepanasan ngalemur ngaduk ke urang gambaran perjuangan sekarang umurnya bertambah kau tampak tua dan lelah keringat mengucur deras namun kau tetap tak paham. Namun semangat tak pernah pudar Meski langkahmu kadang gemetar Kau tetap bertahan Jerit, nah doa Hanya dalam hening sepi ku rindu Tertahajud Allah menfitri Riwali wa bidaya ma kama rabbayani sogiro 617 ma Aku ingin memanggilmu ayah Ayah nggak pernah banyak cerita tapi darahnya mengalir keras dalam tubuh kita kan kedua orang tuamu Rabbi aujibni an ashkuro nikmatakallati an amta alaiya wa ala walidayya wa an akmal salihat Allah Kurang yang menang doa Allah Doakan kalau urang bersyukur atas nikmat kedua orang tuamu Karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda Kita bukan Isa yang tak berayah Kita jelema merajal tina beteng emak Wallahu ahrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a an-nahl 78 kurang teh tanpa daksa di sana naon ku si mama sia diuapan iraha ngawapan si mama ku si mama diomehan iraha ngomehan si mama dorata hati-hati ya Makanya saya bertobat, dikutuk si mama jadi ustad dan saya akhirnya sadar saya harus mengalah kepada keadaan Tom Baumai Ninja Katori nikmati perjalanan hidup asik Tom Bino. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Bertobatlah sebelum ajal tiba, Dokter Oskar Kemawat, karena tobat ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kesimpulannya, nama saya hijrah dan jadi ustadz itu doa orang tua perlu ikhtiarnya sederhana, kadaran yang melahirkan kesabaran. Tak terasa waktu berlalu, kutemui dengan dosa, mistai selama ini menyelimutiku. Hari ini aku temukan, kutemukan jalan hidupku. Luka yang selama ini diberi umur yang panjang. Allah adalah Tuhanku Muhammad adalah nabiku Al-Quranlah kitabku Islam adalah agamaku Tak ada kata terlambat Untuk bertobat di hadapnya Selama aku bernafas Selama aku bernafas selalu di hatiku. Bertobatlah. Karena ajal kita. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kullu ajal yang sama. Semua ada expirednya. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa. Kullu nafsin da'ikotil maut. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Jangan sombong. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Hari ini kita di atas papan, besok papan memberi kita. Bersyukur atas nikmat umur, ekstra tafakur, ekstra tadakur, ekstra tadabur, ekstra tasakur, karena sebentar lagi kita dikubur. Kecil situ mulai kopea, dua ya tomat ya putih tamat tuh kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi aja ceramahnya tadi panjang-panjangnya di onang deh ACG pondok, ACG panjang, pamroknya di situ. Rek pondok, rek panjang, apa amplop nama sakit tuh. Damu tambahan ya, TKB salam kudu dijawab. Contoh, salam kakuburan, perlu jawaban tuh. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum laikun Perlu jawaban tuh. Lompat gitu. Waalaikumsalam. Terus salam dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayat yang ayatil berbahaya bi bayi alai. Waalaikumsalam. Sarua siap doa ke Tukabeh ngadoa angkat tangan eh doa tengang angkat lengan tapi angkat suku doa naon Ustaz doa ka WC bener tuh. mana ana masuk jumput eh mana teh kaciri ternyata teh kalau yang naik teh kaciri Tetapi doa angkat lengan, eh doa angkat suku, doa suku masjid, doa suka WC. Eh doa tengangkat lengan, tengangkat suku, doa sare. Ayo nggak doa dengan kalian dengan kasuku kayak teman segede doa nyian perantinyian orok ayahnya ayo deh aneh yang ada aneh ayah bentik saya pi tapi tong diamatin bintang contohan kuna Thank you.